bagi umat manusia. Bahaya, kita dengan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kalira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, jauh, tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua.

tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari bola mak rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada bulan dari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata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 Kisah yang lalu diceritakan, Batara curiga dengan cahaya-cahaya yang dilihatnya di atas lembah pada malam hari, sehingga dia menghubungi Kira Bumi untuk bertanya tentang hal itu. Jawaban yang diberikan Kira Bumi sudah mendekati apa yang diperkirakannya. Namun jawaban Kira Bumi belum memuaskan dirinya. Sementara itu, Kira Bumi berdebat dengan anaknya Andita. Perdebatan mereka mengenai hal yang bersangkutan tentang diri Wulandari. Andita tampaknya berpihak pada Lambano Sementara kira bumi tidak berpihak pada siapapun dalam hal itu. Sudah selesai semedimu, Batara? Sudah, Kepatok. Patok. Ah, kalau begitu, kita teruskan perjalanan kita. Karena hari sudah mulai pagi. Kemana kita, Ki? Terserahmu lah sekarang. Aku hanya membawa kemana kau hendak pergi. Karena sudah semalaman kita berada di hutan ini. Ulandari belum juga kita jumpai. Kalau begitu, kita pergi ke kota raja. Hanya aku masih penasaran dengan cahaya yang ada di atas lembah tadi malam itu. Apakah kita akan tunggu lagi cahaya itu? Aku ingin menunggunya. Berarti kita harus menunggu malam tiba. Apalagi yang akan kau lihat, Batara? Apakah kau belum puas melihat cahaya yang berkejaran itu? Sebaiknya kita tunggu lagi. Karena cahaya itu ternyata bukan cahaya yang datang dari dasar lembah. Tapi cahaya yang datang dari perkampungan orang-orang bunian. Kau tahu? Kau yakin itu? Aku sudah melihatku tadi malam. Kau Batara, Aku pun sudah melihat di dalam semedeku. Tapi aku tak bisa melihat apa-apa kecuali malam yang gelap gulita. Uh, kampung orang Bunian di sana itu Batara. Aku tidak tahu apa nama perkampungan di sana. Kalau kau sudah tahu, apakah kau akan pergi ke sana? Aku bermaksud begitu, Aki. Perkampungan itu seperti menyimpan rahasia. Rasanya kau tidak akan bisa ke sana, Batara. Kenapa begitu, Aki? Setiap perkampungan dari pimpinan kampung Bunian itu. Oh, begitu. Iya. Uh, kita teruskan saja perjalanan kita. Daripada kita buang-buang waktu. Sedangkan Wulan Dari belum juga kita temukan. Baiklah. Kemana kita? Ke kota raja. Bukan, Aning. Uh, ada pertemuan dengan Kiludira di pendopo kelurahan. Uh, uh, ada apa kira-kira, Kang? Kita akan perang. Oh, Gusti, uh, aku paling takut perang, Kang. Ah, jangan cemas dulu. Ini juga baru berunding, belum perang betulan. Kalau bisa, jangan ada perang, Kang Tembong. Nanti bagaimana aku? Hmm? Kita pasti bercerai berat. Alah, sudah, sudah, sudah. Uh, Jangan ribut dulu. Nanti orang-orang sekeliling tahu hal ini. Iya. Nah, aku berangkat ya. Iya, Kak. Hati-hati di jalan. Iya.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 Sudah hadir rupanya kau tembong. Uh, iya Ki, aku sengaja mencari jalan memutar supaya orang-orang tidak curiga aku kemari. Uh, ah, silahkan duduk. Iya. Yeah. Uh, dan Ayu Gandini sudah sejak sore tadi menunggumu di sini. Uh, iya Ki, uh, terima kasih. Silahkan Den Ayu, karena pertemuan ini yang menginginkannya adalah Den Ayu. Uh, baiklah, aku memang sengaja akan membicarakan hal ini hanya kepada Kiludira dan Tembong. Karena pasukan yang lain, aku rasa belum perlu mengetahuinya. Iya. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Kang Batara sudah satu purnama meninggalkan Tegal Sari. Dia pergi menemui Nyisepi Sepi di tempat pertapaan perempuan itu. Sebenarnya Kang Batara berjanji akan cepat kembali, tapi sampai sekarang belum juga datang. Sementara keadaan sudah semakin berbahaya. Ah, bahaya apa Kandini? Bahaya itu datang dari Kisabrang. Dia kini sedang bersiap-siap untuk menghancurkan aku kau, Kang Batara, dan Kiludira. Karena dia sekarang memiliki senjata yang ampuh. Senjata itu berupa sebilah keris yang bernama Si Buntung. Keris itu sudah memakan lima korban di Mentilin. Korban itu tewas hanya terkena hawa racun keris itu. Oh, dahsyat sekali. Ah, Gandini, kau dapat dari mana berita ini? Dari Kiwista. Oh, ya. Pasti bisa dipercaya. Nah, Kini Kisabrang akan bersiap-siap datang kemari untuk membuat perhitungan dengan kita. Oh, kapan Kisabrang itu datang? Itu yang belum aku ketahui. Tapi bisa saja besok, lusa, atau bahkan mungkin malam ini. Kisabrang itu sebenarnya tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Hanya kini dia menjadi sangat berbahaya bagi kita dan Ayu. Karena dia sudah memiliki keris yang ampuh itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mendahului menyerang dia? Uh, bagiku yang manapun sama saja dan Ayu. Hanya lebih baik kita tidak membawa pasukan yang besar. Karena perang ini sifatnya perang antar pribadi kita dengan dia. Kecuali bila dia membawa pasukan mentilin dengan jumlah yang besar. Iya? Bagaimana Tembong? Ah, uh, aku rasa tidak ada salahnya kita membawa pasukan yang besar. Uh, biar kisah perang itu hancur dengan cepat. Aku sudah dipesan oleh Kang Batara, jangan menyerang Menterlin dulu. Jadi sebaiknya ah. kita tidak melanggar pesan itu. Karena kita semua tahu bahwa Kang Batara adalah seorang perwira perang yang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi musuh. Dan kita belum tahu cara apa yang akan dipakai Kang Batara untuk menghadapi Mentilin bila kita perang dengan desa itu. Ah. Jadi sebaiknya kita hadapi saja kisah berang itu sebagaimana kita menghadapi orang lain dalam sebuah perkelahian, bukan dalam sebuah peperangan. Betul begitu Kiludira? Ah, betul sekali Den Ayu. Persoalan kita dengan Kisabrang adalah persoalan pribadi. Sebaiknya kita selesaikan secara pribadi pula. Nah, kini tinggal bagaimana menghadapi Kisabrang yang memiliki senjata ampuh. Uh, menurut Den Ayu bagaimana? Kalau aku ingin menghadapi Kisabrang satu lawan satu, hmm. karena aku juga mempunyai keris pusaka yang ampuh, aku akan melihat Keris pusaka siapa yang lebih ampuh? Keris aku atau keris dia? Uh, kalau kau tembong bagaimana? Uh, ya, kalau mati matilah. Loh, bukan itu maksud Kiludira, Tembong. Huh? Kiludira bertanya, bagaimana caramu menghadapi Kisabra? Uh, eh, oh, aku akan melawan sekuat tenaga tenagaku, Kilurah. <laughs> Bagus, aku juga begitu. Ah, mati aku. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Eh, jangankan keris yang ampuh seperti itu. Menghadapi tombak biasa pun aku takut. Kalau begitu, besok malam aku akan pergi ke Mentilin. Besok malam? Iya, kilura Besok malam. Uh. Dan aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku ingin menghadapi kisah Sabrang itu sendiri. Karena ini adalah niatku. Dan juga tentu dendam ayahku akan aku balaskan pada besok malam itu. Uh, tetapi bukankah sebaiknya Den Ayu ditemani oleh beberapa orang prajurit? Tidak usah, kilura Ah, Jangan sendirian Den Ayu. Lebih baik membawa pengawal. Kalau Den Ayu mendapat bahaya, maka pengawal itu yang akan memberitahukan kemari. Baik kalau begitu. Aku akan membawa Gunda sebagai kawanku besok malam. Uh, bagus. Ah, Gunda adalah pemuda yang semakin hari sudah semakin terlatih di desa ini. saja gambar kembang kemboja ini ada lagi di lenganku. Apakah ini sebagai pertanda bahwa kekuatan Mak Rompang sudah kembali ke dalam tubuhku? Hah, gambar kembang kemboja ini semakin jelas dan semakin merah. Pasti kekuatan Mak Rompang sedang masuk ke dalam tubuhku. Tapi ini sebuah pertanda baik bahwa nanti malam aku tidak akan mendapat celaka.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 yang sepi begini, Gunda? Ah, tidak, Den. Sebentar lagi malam bulan purnama. Apalagi saya berjalan bersama Den Kandini. Saya merasa sangat aman. Bagus. Keberanianmu sebagai seorang prajurit sudah mulai terasa. Ah, apakah Den sudah siap menghadapi kisah Abrang, Den? Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kisah Abrang itu sekarang mempunyai senjata yang hebat? Kalau aku tidak siap, maka malam ini kita tidak berjalan menuju Mentiling. Oh, iya, iya, iya. iya. Saya kagum atas keberanian Den Kandini. Walaupun sebenarnya bahaya yang akan kita hadapi sangat besar. Justru aku kagum padamu, Gunda. Kau yang hanya seorang prajurit biasa, berani menemani aku menantang maut seperti malam ini. Wah, bukan saya yang berani, Den. Tapi ini kan tugas saya. Dan saya bangga mendapat tugas mengawal Den Gandhi ini malam ini. Bagus. Lolong anjing-anjing itu bukan lolong anjing-anjing biasa. Itu pasti anjing siluman yang selalu mengikuti aku bila aku akan berubah menjadi serigala. Uh. Semoga saja malam ini aku tidak berubah menjadi serigala, sehingga Gunda tidak akan takut. Ah, sebentar lagi kita akan memasuki batas desa Mentiling, Den. Iya. Uh, kalau melihat daerah ini, aku sering sedih, Gunda. Karena aku lahir dan dibesarkan di sini. Kini aku merasa seperti orang yang terusir dari kampung halamanku sendiri. Ah, sebentar lagi dan Gandini akan bisa kembali kemari. Bila kita berhasil mengalahkan Kisabrang. Semoga saja begitu. kita berhenti dulu. Ada apa, Den? perhatikan di ujung jalan ini. Ada dua orang berjalan menuju ke arah kita. Oh iya. Ah, Demdan ini sudah sangat terlatih dalam berjalan malam. Sehingga bisa melihat di kejauhan seperti itu. Ah, mungkin kedua orang itu orang yang sedang meronda, Den. Bukan. Ini pasti tentara Singasari. Ah, dari mana Den bisa tahu? Cara mereka membawa tombak berbeda dengan cara kita. Apa bedanya, Den? Tombak yang mereka pegang seolah-olah siap untuk menyerang musuh. Sedangkan kita tidak begitu, kan? Oh iya ya. Mereka memang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Mereka sudah melihat kita, Kunda. Kita harus bersiap untuk menghadapi mereka. Saya sudah siap, Den. Begitu mereka menanya kita, maka kau dan aku serentak menyerang mereka. Siap, Den, ayo. Siapa? Tunggu, jangan serang dulu. Kenapa, Den? Cara mereka berdiri menyulitkan kita untuk menyerang mereka. Siapa? Mari, ini saatnya. Ya! Yes! Ya! sudah mati. Hah, mudah sekali merubuhkan mereka dengan ini. Sebenarnya tidak juga. Itu hanya karena kita menyerang mereka pada saat yang tepat. Oh, begitu. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Iya, iya, iya. Kita harus lebih hati-hati. Pasti prajurit-prajurit Singasari yang lain masih banyak di dalam desa ini. Iya, Den. Desa ini sudah dipenuhi oleh prajurit-prajurit Singasari. Sehingga desa ini sudah mereka kuasai tanpa harus mengeluarkan tenaga dan menumpahkan darah. Iya. Ah, oh, dan kan ini? Ada apa, Gunda? Eh, sejak tadi saya melihat beberapa ekor serigala membayangi perjalanan kita, Den. Apakah Den Kan ini juga melihat serigala-serigala itu? Iya, tapi biarkan saja selama mereka tidak mengganggu kita. Uh, uh, iya, Den. Anjing-anjing suluman itu sudah semakin banyak. Mereka telah mencium darahku. Mereka telah tahu bahwa malam ini aku akan berubah jadi serigala. Dan mereka siap membawaku masuk jadi kaum mereka. Bila aku tidak mendapatkan mangsa. Dan kan ini, saya melihat puluhan sinar mata serigala mengawasi perjalanan kita. Jangan hiraukan. Iya, iya. Aku akan malu bila Gunda tahu bahwa aku adalah makhluk setengah manusia dan setengah serigala. Den. Kenapa, Gunda? A ada serigala besar mengadang di depan kita, Den.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 bahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.